sing gamblang kowe. Kula takoni, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Wah, niki, kula jawab sani. Niki, tolong tukang syutingin diwangi. Lih. Iki engko sing jawabanku tentang Habib Bahar, kamu potong, kamu upload, aku dikirimi. Tak upload ning Instagramku. Kamu kasih ke YouTube. Kulo jawab karena begitu banyak pertanyaan bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar dan tentang Habib Bahar. Kulo jawab. Selaku duriah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar duriah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaibannya. Wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Itu sikap kita. Kalau memang dia Habib, sanatnya Rasulullah, uh, Rasulullah, awal itu wajib menghormati. Tapi awal itu raku dumelu-melu, koyo isi ceramai Habib Bahar. Kulon itu seneng, lanjut dengan rasa seneng karo Jokowi. Harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya. Ojo ngenyek fisiknya. Oke, nama badan. Kok bahasane ceramah kok ngoten? Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head loh. Niku nyuwun saya berarti mainnya fisik. orang kenal. Lah umpama ngenyek dhewe teh ya ora apa-apa lah Jokowi rupane kaya Indra ya padha lah. Plengah-plengeh umpamane. Tapi kalau seperti itu nyuwun saya, Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Jenengan wajib hormat kalau duriai kanjeng Nabi, termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar karena isinya provokasi. Tapi ingat, jenengan ojongnya Habib Bahar. Podo kalau kulo takoni, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang pencalonan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden? Boleh. Kenapa? Karena dia orang Indonesia. Orang Indonesia itu berhak memilih dan berhak dipilih. Nggak ada salahnya Kiai Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Tetapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama harus milih Pak Ma'ruf Amin. Ngono menyikapinya. Jadi kiai-kiai yo ya ngamur Awal wong NO wajib milih Pak Ma'ruf. Eh, bro, cangkemmu dibayar piro? Itu berarti nopo Kiai memanfaatkan kekiainya nggak boleh. Pak Maruf Amin boleh nyapres, boleh nyawapres. Tapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama untuk memilih Pak Maruf. Tapi ingat, senajan lo kue milih Pak Maruf, tidak boleh kita meninggalkan rasa hormat kepada Kiai Maruf. Piye piye kae Kiai. Lain terjadi di Indonesia itu kenapa? Kalau berbeda pandangan politik, musuh. Biar Tuan Guru Bajang, masih mendukung salah satu calon dianggap baik. Begitu Tuan Guru Bajang mendukung lainnya dikatakan tidak baik. Itu namanya tidak memuliakan ulama tapi memanfaatkan ulama. Nauzubillahi min